Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, hibati fillah, Azakumullah. Alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu taala. Diberikan nikmat sehat wal farag, kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali hadir di tempat yang penuh keberkahan ini insyaallah dalam rangka melakukan ibadah yang mulia yaitu sama-sama kita belajar mempelajari perkara yang mendasar di dalam Islam ini, syariat ini yaitu at-tauhid. Perkara tauhid, perkara akidah. Dan seperti yang kita semua ketahui terkait pembahasan akidah yang kita bahas di pagi ini, kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Syarhu Salasatil Usul penjelasan tiga landasan pokok. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Alhamdulillah kita dimudahkan membahas martabat yang ketiga di dalam Islam, yaitu martabat ihsan. Telah kita baca beberapa penjelasan, um, baik itu matan dari poin tersebut, demikian juga penjelasan dari Syekh Muhammad Soleh al usaimin terkait al-ihsan na'am ila ibadatillahi ta'ala berbuat ihsan kepada hamba Allah SWT nah telah kita baca beberapa rangkaian rinciannya nah bagi ikhwah yang hendak nah, mengetahuinya nah silakan merujuk ya pada rekaman audio nah terkait pembahasan yang sebelumnya Adapun pagi hari ini kita akan lanjutkan masih pembahasan al-ihsan. Nah, tapi di sini kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu al-ihsan fi ibadatillahi taala di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi eh, Syekh Muhammad bin Sulaiman Saimin, nah, nah dengan tatabbu' wal istiqra' nah tentunya ya dengan nah, apa yang dia pelajari, beliau teliti dari kalam-kalam ataupun kitab ulama sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, beliau mengklasifikasi. Nah, beliau mengklasifikasi terkait al-ihsan di sini, meskipun mu'alib sendiri. Nah, mu'alib yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matan yang beliau sebutkan itu menjelaskan tentang al-ihsan fi ibadatillahi ta'ala. Nah, ya, tentang berbuat baik kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun nah, pada dalilnya ah, dia sebutkan juga tentang naam keutamaan orang-orang yang berbuat ihsan kepada sesama. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, ini masuk ke ke ihsan semuanya ya. Nah, baik itu ihsan kepada hamba Allah, dan juga berbuat ihsan kepada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, baiklah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait ihsan, berbuat ihsan. Nah, berbuat baik. Bagaimana sikap kita, cara kita yang baik. Nah, cara terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alib yang pertama, permasalahan ihsan yang ini memiliki satu rukun itu rukun wahidun anta ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak maka beribadah kepada Allah Subhanahu taala engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka nah dengan menghadirkan perasaan maksudnya engkau melihat Allah Subhanahu taala nah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu taala engkau melihatnya sehingga engkau mengabdi nah mengabdi, nah, menyerahkan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah SWT di hadapan Allah SWT. Nah, dengan perasaan seperti ini. Akan tapi, Pak Inlam, Pak Inlam takun tara, sekiranya engkau tidak bisa menghadirkan perasaan tadi, tapi harus engkau harus meyakin. Nah, ini menghadirkan perasaan apa? Nah, perasaan diawasi. Diawasi oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala mukarrabah mukarrabatan. Nah, merasa di, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita baca penjelasan hal tersebut dari Syekh yang mulia Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala syarih berkata mencarah itu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin <clears throat> <coughs> Wa amma bin nisbati lil ihsan bi ibadatillah. Adapun hmm, apabila ditinjau dari sisi berbuat baik. Nah, bagaimana metode seorang hamba dia beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah ka kita rah. Itu dengan cara engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibadatu ay ibadatul ihsan ibadatul insani rabbahu ka'annahu yarah ibadatul talabit wa <clears throat> hadhihi ibadah dan bentuk ibadah ini kata beliau ay ibadatul isn, ibadatul insani rabbahu ka'annahu yarah. Bentuk peribadatan seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya adalah ibadatul talabin wa syauq bisa diistilahkan dengan ibadat talat musyawa. lab itu ya asu'al ya upaya untuk berharap meminta menginginkan ibadah yang memang dia inginkan dia tuntut ibadah yang penuh dengan kecintaan ah, kerinduan nah ibadah yang tepat teri padanya rasa cinta rasa rindu dia menginginkan bahagia di dalam ibadah tadi Nah, wa ibadat wa iba wa ibadatu talabi wa syauqa ya, yajidul insanu min nafsi hasan alaiha. Nah, gambarannya kata beliau, ibadatu talabi wa syauq, orang yang beribadah dengan penuh kecintaan dan kerinduan, keinginan yang besar seperti itu, gambarannya seseorang insan dia mendapati pada dirinya adanya hasan hasan hasan alaiha adanya semangat motivasi dorongan yang besar dia melakukan ibadah tadi. Karena dia sendiri cinta. Dia menginginkan itu. Dia bahagia dalam beribadah pada Allah SWT. Nah, dia yatru hadzal ladzi Karena dia sendiri memang dia menginginkannya, dia mencari dia mengupayakannya. Nah, alladhi, hadha alladhi yuhibbu, sesuatu yang dia cintai tadi. Itu beribadah pada Allah SWT. Dia memang cinta. Nah, dia dengan merasakan nikmat, manis, bahagia dalam beribadah pada Allah SWT. Bukan suatu yang mubah. Bukan suatu naam. Hanya semata-mata menunaikan kewajiban. Penuh rasa rindu. Penuh rasa bahagia. Nah, sebagaimana Nah, yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Bilal, Bilal bin Rabah. Dan kala mereka, kalau alaman agak lupa ya, nah, pada saat perang Khandaq ya, atau pada saat suatu aktivitas tertentu yang di situ mengumpulkan sahabat mereka melakukan suatu aktivitas gotong royong, suatu pekerjaan. Kemudian apa kata Rasul? Wahai Bilal, sajukan hatiku, sajukan hati kami. Nah, bagikan kami dengan dengan azan. Nah, ya, Rasulullah sallallahu Jadi, mereka merasa sejuk. Dan juga demikian doa Rasul. Dan kalau Rasulullah SAW alaihi wasallam berdoa kepada Allah SWT agar dijadikan pada sholat sebagai kurratu a'yun, sesuatu yang menyejukkan hati. Inilah posisi orang-orang yang penuh dan puncak peribadatan yang ihsan. Nah, berbuat ihsan, baik, memiliki kualitas yang luar biasa dalam ibadah yang dia panjatkan pada Allah SWT. Itu ibadah yang penuh dengan cintaan, kerinduan. Dia rindu. Nah, bukan beban, dia rindu, ingin ke masjid. Wah, aduh, insya Allah ya. Aduh, sibuk sekali sini. aku pengen sekali ingin berzikir, ingin kepada Allah SWT. Oh mungkin tersibukkan dia rindu, aduh aktivitas dia punya aktivitas aktivitas-aktivitas rutin di dalam ibadah. Baca kitab kah? Berzikir kah? Nah, tuh kah? Aduh sedih dia. Sedih sekali, waduh ini kederla ada aktivitas yang menyibukkan dirinya. Nah, yang kedua nggak bisa ditinggalkan. Nah, nah bukan aktivitas ya mungkin terkait ada urusan keluarga, Nah, ataupun yang lainnya yang sangat menuntut dia harus dikerjakan. Akhirnya aktivitas yang tadi, aktivitas rutin, ibadah yang dikerjakan agak sedikit terbengkalai. Dia pun rindu. Ada rasa sedih pada dirinya. Nah ini gambaran orang tadi. Yang dia sudah pada pencak ibadah itu bin usyauk. Nah ya. Ibadah yang penuh dengan kecintaan, keinginan kuat. Dengan penuh kerinduan. Nah demikianlah Nah, gambarannya seperti seorang yang dia mendapati dirinya sangat ada yang motivasi yang besar, keinginan kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yatubu hadzal ladzi yuhibbu fa huwa ya'muru ka'annahu yara. Sehingga dengan itu dia pun beribadah Allah seperti dia dia melihatnya. Dia bahagia sekali ya. Dia berharap sang penciptanya memperhatikannya. Naam, di hadapannya. naam perasaan seperti itu. Nah, Meskipun kita mengetahui Allah di mana? Allah di atas ars, Allah di langit. Tapi dengan perasaan yang tadi. Dia merasa beribadah di hadapan Allah SWT. Dengan penuh kecintaan. Dia merasa dilihat Allah SWT. Atau melihat Allah SWT di hadapan. Jadi dia yang bahagia. Mengabdikan diri kepada sang pencipta. Mengabdikan diri kepada sang penguasa, sang raja. Raja di atas segala raja. Mengabdikan dirinya kepada zat yang dia harapkan dia bersandar padanya, menggantungkan segala, segala urusannya kepada Sang Pencipta tadi, kepada zat yang dia cintai. Nah, itu dengan penuh kecintaan pada ibadah, ibadah yang dia lakukan. Sehingga yang memiliki ibadah yang sangat berkualitas ya tentunya. Nah, ini gambarannya. Nah, Fayaksudhu ayunibu ilahi wa itaqarabu ilahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga pun dia memaksudkan ibadah yang diserahkan hanya tertuju pada Allah SWT dia berupaya senantiasa aniba yunib na'am anama yani na'am anama yunib dia berupaya untuk senantiasa memperbaiki dirinya kembali kepada Allah Taala mungkin ada aktivitas-aktivitas yang membuat dia nah membuat dia lalai lupa ataupun salah senantiasa hatinya adanya perasaan untuk terus memperbaiki diri merasa sedih namanya kita manusia nah ya Tampaknya lupa dan lalai dan salah. Ya, mungkin karena kita bermuamalah. Nah, terpaksa ya. Ya, kita mau tidak mau tidak bisa menghindari itu. Mungkin dalam bermuamalah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga. Ada saja perkara yang kita mungkin lupa, lalai, salah, ataupun khilaf. Tapi ya, orang-orang yang memiliki perasaan yang Masya Allah luar biasa. Nah, kedekatannya, ibadah yang bagus tadi, dia pun berupaya untuk kembali. Langsung berupaya rujuk, langsung berupaya membenahi diri, langsung ada perasaannya takut, ya. Kalau dia dibenci Allah, dimurkai Allah oleh Allah Subhanahu taala. Nah, nah dia tadi merasa Allah senantiasa ada di hadapannya dia merasa seperti melihat Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu wa taala. Nah, suduhu Wa suruh wa yunibu ilahi wa taqarrub ilahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun senantiasa bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in lam takun tara, fa innahu yaraka. Ini kondisi yang selanjutnya. Namun, apabila lam takun tara, engkau tidak bisa menghadirkan perasaan tadi. Salah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yaraka. Maka harus ada pada keyakinan diri. Nah, tertanam pada jiwa. Perasaan apa? Muraqabah perasaan senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Diperhatikan Allah SWT. Kalau tadi dia saking Masya Allah. Nah, kuatnya keimanan, perasaan, luar biasa. Dia seolah-olah melihat Allah SWT. Kalau ini, mungkin dia tidak sampai seperti itu. Nah, kedudukannya. Atau nah, ya keimanannya. Tapi dia tetap harus meyakini dengan ilmu yang dia miliki, dengan apa yang telah dia pelajari. Nah, terkait sifat Allah SWT keagungan, kesempurnaan, sifat-sifat yang Allah miliki, dia meyakini apa? Tidak ada yang tidak ada pun satu pun yang luput dari Allah swt Setiap gerak-geriknya, setiap perbuatannya, setiap langkah tingkah lakunya. Selantiasa Allah perhatikan. Nah, ya. Dia harus yakin. Fa innahu yarak. Allah senantiasa mengawasimu. Allah senantiasa memperhatikanmu. Nah, ini pun juga bagus. Kata saya Saimin, wali ibadatul ibadatul harbi wal khawf. Nah, kondisi ini gambarnya adalah bentuk al ibadatul harb wal khawf sama al harb wal khawf ini mutaradif ya. Ibadah seorang yang terpatri pada dirinya rasa takut. Takut pada Allah SWT ya. Allah melihatku. Kalau aku perbuatan salah, aduh, Allah mau melihat. Masya Allah ya, Allah melihat apa yang aku lakukan. Nah ini ibadah orang orang yang merasa Nah, dia senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Sehingga nah, dia pun menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada kemaksiatan ataupun pada perbuatan dosa. karena kanat hadhil martabatu tsaniyatan fil ihsan. Oleh karena itu, kondisi kondisi yang kedua ini yaitu ibadah orang yang atau kondisi seorang yang terkala dalam beribadah kepada Allah SWT, dia tidak bisa menghadirkan merasa melihat Allah SWT. Tapi kondisinya tetap dalam kondisi bagus. Tapi dia meyakini Allah SWT memperhatikannya, melihatnya. Nah, dengan ilmu yang dia pelajari, dengan ilmu yang kita miliki. Ini pentingnya, pentingnya belajar din, belajar agama, belajar akidah. Mengetahui bagaimana keagungan Allah, kesempurnaan sifat Allah SWT yang sangat luar biasa. Nah, ya. Penglihatan Allah yang luar biasa pengetahuan Allah yang luar biasa, sangat-sangat tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Nah, tidak ada pun daun di belahan bumi yang mana Allah tahu saat ini jatuh. Subhanallah ya. Alangkah rendahnya kita, alangkah hinanya mana makhluk. Demikian juga perbuatan kita. Tidak pula perkara yang zahir yang nampak ataupun sesuatu yang terbesit di dalam hati atau sesuatu yang mungkin belum terbesit. Mengucap Allah sedekah. Saking kesempurnaan ilmu yang Allah ya, miliki. Ini pentingnya kita mempelajari din. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kokohan kita. Juga pada posisi ini minimalnya ya. Kita mengetahui meyakini Allah Maha Maha mengawasi, Maha melihat, Maha kita, memperhatikan kita. Nah, nah kondisi ini kedudukannya adalah kedudukan yang kedua ya. Pertama yang kedua dibandingkan yang tadi ya. Nah, di dalam takun tak idza lam takun ta'budullaha azza wa jalla ka'annaka tarah wa tat'ubuhu wa tahussun nafsa tahussun nafsa wusuli ilaihi wa abudhu ka'annahu alladhi yarak fata'buduhu ibadata khaifin minhu haribin min azabihi wa iqabi haribin min azabi wa iqabi maka kata beliau Naam. Idza lam takun ta'budullaha azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuh. Apabila engkau tidak bisa menghadirkan tadi beribadah kepada Allah taala, seolah-olah engkau, naam, karena kata roh tatlu. Ya, engkau melihat Allah SWT. Ada keinginan kuat. Dan beribadah kecintaan yang penuh kerinduan. Nah, kata ada zat yang sangat dicintai. Kata husn Nah, maka harus ada pada dirimu, jiwamu, adanya upaya ya. Memotivasi dirimu untuk diwusuli ilahi tetap ya meraih upaya merokabah kedekatan pada Allah SWT. Pak budhu ka'nahu wal jarak. Maka beribadah pada Allah SWT. Nah, dengan menghadirkan perasaan Allah akan senantiasa memperhatikan kita. Terima kasih ibadah orang yang orang yang Iya, takut ya. Fata buhduhu ibadah khaifin minhu. Sehingga kondisinya seperti ini. Betul ya. Dukan ini, engkau beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut padanya. Nah, ya. Penuhi rasa takut pada Allah. Meskipun ya, namanya seorang hamba, harus padanya, tepat kepadanya, nah, dua hal ini di dalam ibadah. Atau bahkan di dalam kehidupannya. Al-mahabbah wal khawf. Rasa cinta dan takut. Dia berharap akan pahala Allah SWT. Dia takut akan atap Allah SWT. Dia berharap agar diterima oleh Allah, oleh Allah SWT dari ibadah yang dikerjakan. Nah, dia berharap mohon kepada Allah SWT agar ibadahnya ikhlas, murni, semata-mata untuk Allah. tetapi nah, dia juga tetap takut. Takut yang sampai ibadahnya tadi rusak. Ibadahnya tadi. Nah, tanpa dia sadari. Tanpa dia ketahui. Nah, tanpa dia sangka ternyata rusak. sebabkan Arya, asum'ah, ketidakikhlasan. Harus nanti ada itu. Nah, ya, pada diri hamba hari bin, min azabi wa iqabi. Dia takut, dia lari. Ya, dia menjauh, berupaya menjauh dari disebabkan ditimpakannya azab dan hukuman dari Allah Taala kepada dirinya. Wa hadhihi darajatu inda asbab sulki adna min darajatil ula. Nah, kondisi yang kedua ini kita melihat, di sisi arbab suluk, di sisi arbab orang-orang yang memiliki as-suluk. Nah, suluk sini adalah orang-orang yang memiliki kedalaman dari sisi adab, Tentunya ulama ya, ulama yang mereka memahami, mendalami, nah, mereka memiliki adab, akhlak yang dalam, nah, hadiah yang luar biasa dari sisi adab dan akhlak, memiliki kepribadian yang tinggi dari sisi adab dan akhlak. Nah, mereka memandang ada namin darajatil ula, kedudukannya masih di bawah tadi ya, dari derajat yang pertama, yaitu derajat yang pertama tadi apa? Itu bentuk upaya seorang hamba beribadah kepada Allah Taala. Karena teror. Karena keteror. Seolah engkau menghadirkan perasaan engkau melihat Allah Taala. Nah, in lam takun tara, apabila engkau bisa belum bisa menghadirkan hal tersebut, harus tetap engkau yakin. Allah tidak akan pernah luput dari pengawasannya kepada kita. Naam. Kemudian kata beliau, ini lanjutannya, Syaimin mengatakan, wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala ya kamu kalau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, ibarat kepada Rasulullah taala sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, nah ini adalah arkanul ibadah juga ya, ruknan. Naam ya, rukun dari ibadah. Sunnah. Nah, rukun yang harus tepat ri di dalam ibadah pada seorang hamba. Nah, Kata beliau, ini kutipan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa ibadatu rahmani ghayatu habbi mazuli abidi huma ruknani. Nah ini. Ini adalah sepertinya di dalam kitab Nuniyah ya. Karena diakhiri dengan huruf Nun. Dan di sini tidak ada hasyiah atau tahkik ya. Nah, sepertinya ini marjaknya, rujukannya yaitu kitab Nuniyah ya. Ini kosidanya syair-syairnya, syair yang mengandung faedah yang dalam dari kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, "Wa ibadatu rahmani ghayatu hubbi." Nah, ibadatu rahmani ghayatu hubbi. Ma'zuli amiri huma ruknani. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Nah, seorang hamba yang dia mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. Yang dia meyakini, dialah hamba Allah, bukan hamba makhluk. Bukan hamba gairullah. Nah, tepat daripada dirinya apa? Oh, itu hubbi. Ada rasa yang cinta, ada rasa puncak cinta. Kedalaman cinta, puncak kecintaan pada Allah SWT. Inilah. Nah, ini, ini harus tepat dari. Terkala dia cinta, cinta, cinta, sangat mencintai Allah SWT. Maka akan terkalahkan cinta selainnya. Cinta dunia yang fana cinta kedudukan, cinta almal, cinta harta, cinta kekuasaan. Waliyahzubillah. Ini semua fana. Hamba Ar-Rahman. Hamba Allah. Yang dia benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah SWT. Sangat mencintai Allah. Penuh keagungan kepada Allah SWT. Dia memiliki puncak kecintaan yang tinggi kepada Allah SWT. Mazulih Umar nani, Disertai. Ini rukun yang kedua mazuli abiri kalau dia beribadah pada Allah biarpun beribadah dengan penuh ketundukan penuh pengerendahan diri merasa dirinya sangat rendah dan hina betapa dirinya sangat membutuhkan Allah sementara di setiap saat, di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap keadaan, di setiap tempat. Dia sangat membutuhkan Allah, ya Allah. Sekiranya tanpa pertolonganmu, tanpa rahmatmu, tanpa kasih sayang, Aku binasa. Dia sangat merasa rendah, hina. Meskipun bagaimanapun kedudukannya. Nah, dia diposisikan dengan takdir Allah. Ataupun dia sangat rendah dan hina. Tidak ada bedanya. Dia mengagungkan Allah. Dengan, dengan penuh cintaan. Dan dia merasa sangat butuh, sangat hina. Sangat bersandar bukan tempat Allah SWT cara beribadah pada Allah SWT apa kata Imam Nukaim rahimahullah rahimahullah ta'ala Umar oh, ruknan inilah dua rukun di dalam ibadah subhanallah ucapan beliau yang luar biasa ini maka saya Saimin wal ibadatu mabniyatun ala hazainil amr keibadah dia yang namanya ibadah pasti harus didasari dua hal ini Nah, ya. Dua perkara ini. Tentunya terkali sangat cinta pada Allah. Di situ akan muncul yang namanya keikhlasan. Dia sangat cinta pada Allah. Tertuntut baginya bagaimana agar ibadah tadi diterima sisi Allah SWT. Dia berupaya menjalankannya dengan sesuatu yang Allah inginkan. Bagaimana tata caranya, metodenya, tata caranya harus mencontoh utusannya. Karena ini syarat Allah agar Allah menerima ibadahnya, Allah ridho, Allah cinta dengan ibadah yang dikerjakan. Ya, sebagaimana hadis Rasul ya. Men ada tapi amrin hadza ma laysa minhu fawaruddud. Barang siapa yang mengadakan perkara pada perkara urusan kami ini. Perkara ibadah, perkara syariat yang tidak ada tidak ada naam dasarnya. Mahwa ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya. Tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya dari Rasul syariat Allah. Power Dia terbantah. Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna dan Berarti siapa yang melakukan suatu amalan yang nggak ada perintahnya dari ya kami, tertolak. Nah, dia berupaya. Bagaimana cinta ibadah ini tadi yang dia persembahkan pada Allah SWT, Allah terima, Allah ridho Allah cinta. Iya. Termasuk tadi, dia berupaya agar menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dengan metode yang Allah inginkan. Kualitas, usukannya. Dia berupaya sebaik-baiknya. Nah, ini ya. Nah. Maka kata Sesimin, itu, mabni ta'ala hazainil amrain. Ibadah tentunya dibangun dari, bangun. Nah, dilandasi dengan dua perkara ini. Goyatul hub wa goyatul zul puncak kecintaan hamba pada Sang Pencipta dan puncak pengerendahan dirinya merasa butuh, hina di dalam beribadah kepada Allah SWT. Di dalam setiap saat, setiap waktu butuhnya dia ibadah tadi. Nah, hinanya dia. Kalau bukan rahmat Allah. Ya, tentunya dia tidak akan mampu beribadah siapapun dia. Dia berharap agar Allah menolongnya untuk bisa beribadah tadi. Sangat butuh dia. Tapi hub at-talabu wa fi zuli al-khawf wal harbu. Sehingga pada al-hub ini kenapa beliau jelaskan tadi ya. Nah, kenapa ibadah tolab itu adalah al-hub ibadah kalau seorang beribadah merasa dia melihat Allah SWT itu adalah ibadah al-hub wa talab. Ini juga dasarnya. Fafil hubit talabu wa fi al khawfu wal harbu. Nah, pada ibadah nah pada ibadah hub tentunya akan akan akan adanya motivasi termasuk ibadah tolak yang memotivasi dirinya untuk benar-benar menginginkan ibadah tadi dia cinta penuh kerinduan syauk penuh kerinduan dalam diri pada Allah sementara ofizul dan pada pengenalan diri nah upaya pengenalan dirinya penghambaan dirinya merasa butuhnya di situ ada rasa takut Nah, takut pada Allah Taala, ya Allah, kalau bukan pertolonganmu, kalau bukan kemudahan darimu, tentu aku tidak mampu beribadah. Nah, ya. Ini gambarannya. Fahadha wal ihsanu fi ibadatillahi azza Nah, dan ini inilah bentuk ihsan berbuat baik. Bagaimana sikap yang terbaik kita di dalam beribadah kepada Allah azza wajalla. Nah, wa idza kana al-insanu ya'budu Allah al hadzal wajh Apabila seorang hamba kata beliau, dia beribadah kepada Allah Taala dengan cara seperti ini. Metode seperti ini, fa'innahu sawfa yakunu mukhrisan lillahi azza wa jalla. La yuridu bi ibadati sariaan wala sum'atan wala madhan innan nas. usawaun ittala'a an-nasu alaihi am am lam yatali Naam, am lam yattali'u. Al-kulu inna sawa' wa huwa muhsinul ibadati ala kulli hal. Nah. Kata beliau, "Idza kana Wa idza kana al-insanu Allah ala hadzal wajh. Apabila seorang hamba dia beribadah pada Allah subhanahu wa taala dengan metode seperti ini. Fa inna sawfa yakunu mukhlishan lillahi azza Misalnya dia nanti akan menjadi hamba yang ikhlas. Nah, ikhlas. Jadi seorang yang mukhlis, murni ibadahnya. Nah, karena dicinta, Yang dia inginkan adalah memang beribadah tadi. Dia rindu, dia ingin beribadah pada, pada Allah SWT. Dia rindu beribadah pada zat yang dia cintai. Dia berharap pahala, berharap ganjaran, berharap janji nikmat yang Allah sediakan untuk dirinya dan Allah tidak akan mengingkari janji. Dan apa yang Allah janjikan itu melebihi apa yang ada di dunia ini. Tidak ada tandingannya. Dia menginginkan itu. Ataupun juga dia takut. Takut kalau bukan petang Allah. Kalau bukan hidayah dan topik dari Allah. Kalau bukan kemudian dari Allah SWT. Dia tidak akan mampu. Orang yang melakukan ibadah seperti ini waktunya nih saya dia akan menjadi orang yang mukhlis, ikhlas ya. Ikhlas di dalam ibadah yang dia kerjakan. La yuridu ibadatahu bi ibadati riya'an wala sum'atan. Tidak akan ada pada ibadahnya sifat riya, ingin dilihat orang lain. Itu bukan tujuannya. Yang dia inginkan disintai Allah. Pengen dipuji-puji, disebut-sebut. Tidak. Wala madhan inan nas. Tidak mengharap pujian di sisi manusia. Wasawon ittala an-nasu alaihi amlam yattali'u? Sama saja menurutnya. Mau diperhatikan oleh orang-orang, nggak diperhatikan sama. Nah, mau ada yang lihat terserah, nggak ada yang lihat nggak masalah. Nah, karena tujuannya rasa cinta. Nah, ibadah yang dilakukan penuh dengan cinta. Nah, penuh rasa takut pada Allah SWT. Nah, masalah al-kulu indah sawa. Semua kondisi yang ada itu sama saja. Dia tetap bagus ya sawaun wahwa musinul ibadati ala kulli hal sehingga dia pun akan senantiasa bagus ibadahnya di setiap kondisi yang ada. Nah, di setiap waktu, di setiap tempat. Nah, akan bagus. Kondisi orang yang ibadah yang seperti itu. Bal inna min tamamil ikhlasi risul insanu ala ala rohun nasu fi ibadati. Ini juga poin. Poin ya. Nah, bal kata beliau, bahkan inna min tamamil ikhlas termasuk bentuk kesempurnaan keikhlasan seorang hamba, ayah rasul insan, terkadang seorang insan dia semangat. Ala ala ya rohun nasuf ibadati. Berkeinginan besar, bagaimana agar orang-orang tidak melihat ibadahnya. Nah, ya. Tidak dilihat ibadahnya. Nah, ada. Kalau dikisahkan kan, zaman sahabat. Nah, walau alam, sehingga anda demikian sama sahabat. Seorang keluarga, sahabat yang kaya. Nah, di siarang harinya dia bermuamalah, mungkin mencari Maisa, dan melaksanakan ibadah. Di malam harinya, dia sama anaknya sibuk, <laughs> ya, si wawa. Sibuk ngasih narok-narok hartanya. Diam-diam, malah gandum ke rumah orang-orang. Enggak tahu. <laughs> Subhanallah. Ah, iya. Nah, karena kalau siang nampak kan, <laughs> kalau marah orang yang udah nggak istirahat, sibuk. Nah, Allah alam, meskipun perlu dirujuk lagi, itu sesuatu yang dahulu kita pernah dengarkan ya, dapatkan peda. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, termasuk yang dilakukan oleh ulama kita al muasir ini sama sekarang ya. Nah, dari beberapa nah informasi nah, ya khabar yang kita dapatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibn Bas. Imam dia terkenal sebagai orang yang sangat luar biasa dermawannya. Nah, kalau di hari Jumat katanya aromanya itu open house. <laughs> Iya, distilahkan ini istilah zaman sekarang ya. Apa itu? Open house mana? Anu tahu? Oh tahu. <laughs> Terbuka ya. Silakan datang. Uh, silakan. Siapa saya silakan. Ngapain? Sudah disediakan itu makan hajar itu <laughs> apa yang ada oh, subhanallah ya subhanallah selain itu juga luar biasa katanya dan mendapatkan informasi bagaimana luar biasa beliau dia mendermakan harta beliau termasuk dengan jah kedudukan yang dia miliki untuk mengarahkan bantuan rahimah rahimah umum. Nah, ya. Karena ya sepeninggal beliau ternyata nah, orang yang luar biasa merasakan dapat bantuan yang rutin terus kok terhenti nah semua oh ternyata selama ini saya bin Masya Allah tidak perlu <laughs> digambar gambar oh disebutkan ya di apa ya disosmedkan diviralkan lah haula wala lagi yang seperti itu nah kita raih Nah, utama di sisi Allah SWT. Kita berharap ibadah yang kita kerjakan benar-benar diterimanya. Nah, ya. Ini kata beliau. Akan kata beliau, nah, inna min tamamil ikhlas sebagai bentuk kesempurnaan keikhlasan seorang hamba. risul insanu ala alla yarahu nasu fi ibadati. Ya. Ingin ya, sangat ingin. dia bersemangat tuh, ingin dia bagaimana orang tuh tidak melihat ibadah yang dia kerjakan. Sebagaimana tadi ya sempat faedah yang kita baca Imam Syafi'i. Subhanallah Imam Syafi'i. Aku ini sangat-sangat berkingin. nah, kita baca beberapa kutipan faedah tadi ya. Terbaca di faedah-faedah poster yang ditulis. Dia sangat bersemangat. Agar apa? Agar orang yang berpa, belajar padaku ini cukup dia belajar tanpa menukil namaku. Subhanallah. Ya. La haula ya, Nah, semoga Allah sementara menolong kita untuk menjadi hamba yang Allah sangat cintai, memiliki akhlak yang mulia seperti ini. Wa takuna ibadatu ma'arub isirron. Intakuna ibadatu ma'arub isirron. Nah, agar ibadah yang dia kerjakan pada Rabbnya itu tersembunyi ya, rahasia. Tidak diketahui oleh orang. Subhanallah, ya. biarlah Allah yang tahu. Nah, subhanallah. Ila, nah, kecuali kata beliau, ini ada kondisi yang lainnya. Ini ada kondisi. Oh jangan kita, wah ikhwah ini hmm, badannya nampak-nampak jelek. Oh, jangan. <laughs> Sabar, jangan asal ponis ya. Oh, jelek, kurang ikhlas. Sabar, akhi. Tidak seperti itu ya. Jangan mudah memponis ya. Nah, kita harus belajar. Kita harus memberikan husnuzon kepada saudara kita. Nah, Kan di sini bahkan ada ada pembahasan tersendiri. Idza kana Nah, illa idza kana fi i'lanin dzalika maslahatan lil muslimina aw lil Islam. Misru ayakuna rajulan mutawawwa'an yuktaradi Wa habu ayubayyana ibadatahu lin nas liya'khudhu min dzalika nibrasan yasiruna ali Aw kana wa yuhibbu ayadhharu ayadhharu ibadata liyattabiya biha sumala'u wa wasabu, wa ashabu fa fiha fa fi khaira. Nah, fi hadza khairun. Nah. Nah, ini kondisi yang lain. Kondisi oh jadi ibadah tuh harus share semua, enggak sabar ya. Jangan asal-asal nah nilai menyimpulkan saudara kita. Nah, sabar ya. Kita harus dahulukan husnuzan. Kata Syekh Saimin, "Idza kana fil i'lan bi i'lan dzalika maslahatan lil muslimin aw lil Islam." Apabila terkala menampakkan ya, menampakkan ibadah tadi di sana ada kemaslahatan bagi kaum muslimin atau bahkan bagi agama kita. Nah, dan itu terjadi di zaman sahabat. Maka Rasul mengasuh, menanyai mereka dalam peribadatan. Siapa pagi ini? Ya. Siapa pagi ini tadi sudah ngantarin jenazah? Oh jangan diam diam aja. Jangan gitu. mengkan. <laughs> Nanti enggak enggak ini eh, enggak gitu. Terus kayaknya nanya. Termaksa ya diilankan kan padahal istir tadi. Iya kan? <laughs> Terpaksa diilankan itu kan. Ah ya, tapi karena tujuannya ini. Tujuannya ini kita rasa, ya. Karena untuk diikuti. Nah, Rasul tanya. Nah, apabila kondisinya tadi terkala ditampakkan memang nampak pada saat nampak ibadah dikerjakan tadi adanya maslahat bagi kaum muslimin, bagi agama Islam itu sendiri. Misal contohnya ayakuna rajulan mutabawa yuqtada ta'dabi. Orang tadi adalah orang yang mutabawa. Hmm, atau matbuan salah ya. <laughs> nah, matbuan yuqtada Subhanallah ya. Nah. Rex ya. Nah, Masya Allah. Eh, Misal ayahku narujul macbuan menyukta bi. Orang tadi orang yang diitibai, nah, diteladani. Nah, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, juga mengasuh. Man sanna sunnatan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, naam ya. Artinya Ya, kalau kalau nggak dihidupkan, nggak ditampakkan bagaimana ketahuan hidup ini sunnah, ya kan? Ya, ini termasuk ilah menampakkannya untuk tujuan tadi kebaikan untuk kaum muslimin, kebaikan untuk agama Islam sendiri. Nah, misalnya ayikuna rojulan matsbu'an yuk tadi. Kondisi seorang tadi dia orang yang diikuti, orang yang diteladani, dijadikan contoh. Nah, wahabu ayubayna ibadatahu linnas khudu min zalika nibrasan yasirun maka ya kondisi ini sangat diharapkan sangat dicintai agar dia memperlihatkan menjelaskan ibadah tadi ya, Rasul ya dia sengaja ibadah di atas mencontohkan bagaimana sholat yang benar bahkan di awal-awal dia mempraktekannya di atas mimbar supaya dicontoh diikuti nah ya untuk seluruh kaum muslimin nah liyakhudhu min zalika nibrasan yasiruna amlik. Yasirun alik. Agar mereka bisa mengambilnya. Nah, dia bagaikan lentera. Menjadi lentera yasirun ali. Yang orang tadi berjalan dengannya. Nah, ya. Ya, mereka nggak tahu itu itu amalannya boleh nggak ya? Nah, lalu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya. Semoga Allah meridainya. Nah, tentang apa itu? Tentang tatkala sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya tidak melaksanakan ibadah kurban. Nah, apa dia nggak mampu? Mampu dia. Tapi ingin menggambarkan ini bukan wajib. Nah, ya. Nah, supaya, oh jadi kalau wajib bagaimana? Artinya akan terbebani semua orang yang nggak mampu <laughs> dia harus memaksakan diri ya mungkin yang oh setahun baik kau masuk nggak kumpul kambing satu pulsa HP bagus nah <laughs> ini kondisi orangnya karena kita dapat di poster itu nah, ada tulisan-tulisan di di di status ya perhatikan ini wah tiap hari ngisi pulsa nah ya kan <laughs> Internetan lancar terus. Ibadah ini satu tahun tok. Kata dia kan. Ya, ya nggak semuanya bisa. Ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Ada yang makan syukur. Ya seharinya syukur bisa makan. Ada yang, <laughs> masya Allah, alhamdulillah makan. Makannya apa sayur tok nggak ketemu nasi. Iya itu. Ada-ada. Masya Allah. Ya. Nah, ada. Kata pun setahun, mungkin kata pun dua tahun ya. Dia nggak bisa. Nah, di sini hikmah sahabat Abdullah bin Mas'udin. Bin Mas'ud. anhu. Dia sengaja untuk meninggalkan itu bukan juga dalam rangka malas. Dijelaskan kenapa engkau tidak mengerjakan agar kalian tahu ini enggak wajib. Loh, kok bisa gitu? Eh, Rasul juga seperti itu. Pada saat apa? Salat tarawih berjamaah. Nah, untuk mengetahui. Ini teladan ya. Semangat terus sahabat nih. Wah, tiap malam pengen eh, udah ditunggu-tunggu Rasul. Salat tarawih Ramadan. Udah ditunggu-tunggu. Waduh, kan? Udah tunggu. Akhirnya Rasul nggak keluar. Wah, apa Rasul malas? Jangan seperti itu. Bahaya kita mengatakan suara itu ya. Sengaja Rasul. Agar kita paham. Kita mengetahui itu juga tidak wajib dikerjakan di masjid. Tidak harus. Bahkan hukumnya juga juga tidak wajib ya. Meskipun sunnah yang sangat ditekankan sekali. Nah, jadi itu gambarannya. Apabila dia ini orang yang diteladani, diikuti, maka ada kalanya perlu dia menampakkan di dalam ibadah yang dikerjakan agar orang-orang mengambil contoh darinya. Dia menjadi lentera yang orang berjalan di belakangnya. Au kana wa yuhibbu harul ibadata dia biha zumala'uhu wa qurunahu wa sahabu. Tapi hadza khairun. Nah, atau dia mengerjakannya apa pengen nampakkannya juga ya agar teman-temannya, teman-teman dekatnya, Nah, juga bisa menteradarinya. Nah, sahabatnya bisa menteradarinya. Ya, kawannya nih dikit-dikit ya, ayo kita keluar. Mana? Apa? <laughs> Masya Allah. Nah, keluar yuk. Eh, makan. Eh, subhanallah eh, ya, uangnya subhanallah, royal banget. Nah, sekarang ayo, ayo keluar ya. Ayo kita, ngapa? Kita ini dulu. Ya, ibadah kita kurban. Ajak seperti itu ya. Nah, <laughs> oh ya, bismillah biar uang tadi tidak semata-mata ya itu berpahala ditraktir kawannya, saudaranya, karabit karib kerabatnya ditraktir Nah, tapi ini juga bagus sehingga menumbuhkan rasa ibadah. Mungkin ini mulai dia untuk menyentuh dia dalam sisi dakwah. Nah, ya, dalam sisi ibadah menyemangatinya. Karena mungkin ya dia orang yang sibuk dengan dunia, hartanya banyak. Nah, bahkan ibadah sholat ya, ya luput. Nah, ya luput. Cuman, ya terkait dia mau amalah dengan saudaranya, royal, segala macam, dia ya, royal. Nah, bagaimana aja tuh dia ini, nyadarkan dia. Bisa jadi seperti itu. Nah, ya. Nah, ini kita ibadah kurban. Dia menjelaskan bagaimana luar biasanya keutamaan ibadah kurban tadi. Bagaimana? Nah, asal muasalnya pengorbanan Nabi Ibrahim. Bagaimana ketaatan Nabi Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim anak yang paling dicintai, yang sangat dicintai, anak yang diharapkan, anak yang sulit dia dapat anak. Subhanallah, datang perintah Allah, dia pun harus mengorbankannya. Kita ya, nah ya, Nah, untuk melakukan ibadah-ibadah-ibadah yang sebenarnya mungkin kita belum bisa. Kenapa kita kerjakan? Nah, ini lah mungkin sebagai bentuk dia menyentuh hati saudaranya, orang yang dekat dengan dia, yang mungkin dia memang bermuamalah bagus dengan dengan dirinya. Wa zil masratu lati yutabatu ilaiha qad takunu afdala wa a'la min masratil ikhfa. Nah, bahkan kata beliau, Nah, kondisi yang seperti ini, kemaslahatan yang seperti ini, yang perlu diperhatikan ini kadang abdal wa'ala. Kadang ya bahkan lebih abdal, lebih utama masalahnya dibandingkan ibadah yang sembunyi tadi. Ingat dengan kondisi tadi ya. Nah, mungkin dia bisa mendekat, menggerakkan saudara atau teman yang dekatnya ya. Teman-teman sejawat, teman-teman kantor. Nah, ataupun dia menjadi orang yang diteladani. Kadang ini kondisinya lebih bagus. Memang huruf. Ya, dia dicontoh orang nggak ngerti Nah, nggak ngerti ya kalau itu ibadah atau nggak ngerti bagaimana kaifiat tata caranya. Ya kerjakan. Oh, oh cek itu ya San. Oh, cek itu Pak. Ngerti? Iya iya. Kayak gini Pak. Gimana caranya? Nah, nah, kakak tadi ya itu kan? <laughs> Nah, <laughs> alhamdulillah. Nah, nah jadi jadi demikian ya. Jadi tidak semata-mata semuanya semuanya ibadah itu kondisinya tadi esir. Nah, ada kalanya kondisinya dia memang dinampakkan ya. Nah, baik itu dia seorang yang mau menjadi teladan, dia harus dia mencontohkan ya, mencontohkan baik dari sisi mengajarkan ilmu ataupun juga memotivasi ataupun memperkuat aku anak ragu mengerjakan amalan ini. Uh, masya Allah, uh, Ustadz itu atau si itu dia orangnya nggak ragu-ragu ya. Nah, semangat ya mulai tergerak mereka. Itulah ada hadis tadi ya. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasul yang di kondisi manusia sudah mulai meninggalkannya atau ada image, ada upaya buruk. Nah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh tauhid untuk menghancurkan sunnah tadi. Nah, ini banyak panjang pembahasannya. Kayak sunnah poligami, ya, itu sunnah akhi. Nah, ya. Nah, dia orang yang teladan, kerjakan. Tapi ingat ya, mengerjakannya jangan serampangan. Ya. Sunnah yang indah tadi, kalau kita sadari, kita pahami, kita teliti. Hikmah di balik itu. Baik syar syar'i. Atau secara akli. Ya, secara kondisi. al wakil Di dalam masyarakat. Nah, ini sangat besar. Penuh hikmah yang besar. Tapi tentunya tidak serampangan. Tidak asal-asalan. Sebagai kalau dilakukan dengan serampangan, sembarangan <laughs> ya di atas ilmu dan hikmah malah ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang musi dakwah ini untuk menghancurkan Islam, menjauhkan Islam. Nah, intinya demikian ya. Ada kalanya suatu ibadah tadi perlu ditampakkan, bahkan mengandung kemaslahatan yang sangat lebih semata-mata ikhfa. Nah, sudah. <laughs> nah, ada kalanya memang dia di disembunyikan. Nah, nah Allah alam. Kemudian kata beliau, Pezakan nasiru aslah. Nah, ini beliau mengasihkan um, betul Lihaza, oleh karena itu kata beliau, Yusnillahu azza wa jal ala alladhina yunfikuna amwalahum sirron wa alaniya. Oleh karena itu kata beliau, Allah azza wa jal memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik itu secara sir atau alaniya. Disebutkan, ini ayat Al-Quran. Nah, kalau memang sir lebih baik, kenapa Allah sebutkan di sana ada alaniya? Ya kan? Disembunyikan kita gitu lebih baik. Kenapa Allah dikatakan? Allah puji orang-orang yang juga mengimpakannya secara terbuka, terang-terangan. Nah tadi, ada kondisi, ada kalanya. masalahnya bahkan lebih besar. Di mana dan tatkala ibadah tadi ditampakkan. Tapi ingat ya, harus jaga niatnya. Ya, jaga keikhlasannya. Nah, ya menampakkan bukan berarti dia sum'ah. Menampakkan bukan berarti dia riak ingin dipuji, ingin disanjung, melakukan pujian manusia tidak. Tapi untuk tujuan tadi, agar dia diteladani, agar orang-orang mencontoh, agar orang-orang mendapatkan ilmu dan bertanya kepada dirinya. Demikian ya. Nah, atau juga tergerak hati sahabatnya. Mungkin kan orang yang dia memang menjadi orang yang diteladani belum, tapi dia ini karena ada kawan sejawat yang biasa dia bermuamalah dengan baik, selama ini mungkin sibuk-sibuk menghabiskan uang untuk perkara yang yang kurang manfaatnya, mungkin berpahala ya, mubah saja, atau bisa mengandung pahala. Cuman ajak benar-benar untuk ibadah. Nah, ayo, ya, ya, ayo, ya, ayo, ayo. Kita nih lagi ini loh. Insya Allah di tempat kita ini, kalau di pondok ya, tempat kita ini ada ubah, ada kurban ini, muka, ada kurban, hmm, nah untuk sapi, ya, ayo, berapa, kan tujuh, gitu. Ayo, yang kurang satu, Nanti bisa ngasih keluarga, tetangga. Insya Allah hartanya kan. Ya mudah-mudahan dengan sebab itu Allah sucikan. Nah, subhanallah ya. Bisa. Bisa juga. Nah, maka kata beliau فإذا كان السر أصلح ini نعم فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشى وأشد إنابة إلى الله السر وإذا كان في إعلان مصلحة bizuhuri sara'ih walil muslimina walil muslimina yuktaduna biha yuktaduna na'am yuqtaduna bihadzal fa'ili wa hadzal almilu a'lanu na'am a'lanu na'am kata beliau fa idza kana siru aslaha wa anfa'an lil qalb wa aksha wa shadda inabatan ilallahi asirru apabila ibadah yang kondisinya kondisi ibadah yang disembunyikan tadi dia memang lebih bermaslahat lebih bermanfaat bagi hatinya, jiwanya. Lebih khusyuk dia mengerjakannya. Ini biasanya ibadah yang apa? Sifatnya ibadah yang dia tidak ada mutaaddidah, eh, tidak ada naam hmm, apa ada uh, apa keterkaitan dengan orang lain ibadah yang dia kerjakan secara sendiri sholat ya tapi ada juga ya Nah, alafum ya. Nah, bisa juga ya memberi. Ya, dia bisa aja, nggak usah uh, minta sebut nama segala macam. Nah, ya. ya mungkin masya Allah kalau kita kan ada juga ya hamba Allah subhanallah itu juga bagus ya. Nah, intinya tadi kalau dia melakukan ibadah syiar tadi itu bisa mengandungkan kemaslahatan, kemampatan bagi hati dan jiwa. Dia lebih khusyuk, lebih kuat upaya dia untuk kembali kepada Allah Taala. Nah, maka kondisinya asirru. Silahkan. Dirahasiakan ibadah-ibadah tersebut. Wa izakana fil i'lan apabila terkala dia kondisi ibadah tadi yang ditampakkan tadi ada maslah maslahatun lil islami wa biduru lil islami biduhuri syara'ihi wal muslimina yaktaduna biha yaktaduna bihadzal fa'ila wa hadzal amiru a'lanu apabila kondisinya sebaliknya terkala ditampakkan maslahatnya juga lebih besar bagi agama Islam dengan nam ditampakkan syariat. Orang ragu mengerjakan ibadah itu. Nah, bahkan itu dimatikan. Nah, ya. Padahal dia tahu itu ibadah. Nah, berjubah contohnya ya. Wah, ya. ini ibadah meskipun sunnah ya. Nah, kita berupaya menghidupkan sunnah ini. Nah, meskipun juga jangan pula kita membenci saudara kita yang sedang tidak pakai jubah. Ini aneh juga. Ada ya goat karena dapati, Nah, urup kita ya memakai pakaian kokoh, sarung, itu urup. Dan juga tidak jelek, itu menutup aurat. Nah, silahkan dipakai. Nah, coba. Dan kalau orang merasa takut dan minder. Nah, bahkan adanya imet buruk dari musuh-musuh Islam untuk mengimedkan pemahaman radikalis, nah, bila teroris digambarkan dengan naam naam mazhar penggambaran penggambaran tadi contohnya orang seperti ini tidak demikian saya pakai sunnah bahkan saya menentang terorisme radikalisme kan demikian kita tampakkan jangan sampai ini bukan itu bukan ciri-ciri terorisme radikalisme nah bukan semata-mata dari sisi pakaian nah kita tampakkan ya akhirnya saudara kita mau demikian juga hijab. Ya, ini upaya makar-makar syaitan, makar musuh Allah, musuh agama Islam ini. Nah, mereka ingin menjauhkan syariat Islam yang mulia tadi. Senyap pakai syahudar. Nah, dalam dalik ya. Tidak seperti itu. Ini Rasul pakai sandar ya, akhi. Nah, istri Rasul pakai sandar istri makhluk yang termulia yang Allah cintai. Demikian anak keros. Pakai sadar. Anak membantah teroris. Anak membantah radikalis. Demikian ya. Kita harus berani. Akhirnya saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang mungkin nah, menadani kita, dia pun semangat juga berani untuk mengikuti menjalankan syariat tadi. Nah, nah, nah, Kemudian kata beliau, <laughs> nah, dan ini terakhir ya, terkait pembahasan kita, pembahasan bab al-ihsan. Nah, bab martabat ihsan ini. Kata beliau terakhir, wal mu'minu yang zuru ma huwa aslah. Kul makana aslah wa anfa' il ibadati wa huwa akmalu amdal. Ini koinnya ya, tentunya. Enggak seorang insan, seorang mukmin ada nah, yang perhatikan mana yang paling aslah, mana yang paling maslahat. Kalau kana aslahu anfa' fil ibadati bahwa akmalu amhar. Setiap suatu hal, suatu ibadah, nah bagian syariat ini posisinya dia akan mengandung kemaslahatan yang lebih besar, yang lebih luas, mengandung kemanfaatan yang lebih besar. Cakup kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin ataupun bagi pribadinya yang merasa ingin bisa lebih khusyuk. Maka tentunya di posisi itu ibadah tadi menjadi semakin sempurna dan semakin utama juga. Na'am wallahu a'lam bisawab. Na'am. Mungkin itu na'am yang bisa kita bahas, kita kaji. Na'am eh, terkait pembahasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini alhamdulillah Allah menolong kita, memudahkan kita untuk menyelesaikan pembahasan naam martabat yang ketiga di dalam Islam ini yaitu bab atau martabatul martabut al martabatus sarisa yaitu ah, martabat al ihsan. Nah, itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. mudah Allah SWT senantiasa menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, menjadikan hamba yang soleh. Menolong kita untuk mentaatinya. Menolong kita untuk menjauh larangannya. Mudah-mudahan Allah SWT menutup akhir kehidupan kita dengan dengan kehidupan yang baik dan penutup yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita di jannahnya yang penuh kenikmatan mengampuni dosa-dosa kita, kekurangan kita. Itu yang bisa kita bahas, kita kaji di pagi hari menjelang siang hari ini atas kekurangan anak mohon maaf kepada Allah SWT anak maaf mohon ampun anak kiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh